Qala fadilatu syaikhina Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah. Wal aqidatul islamiyatu sahihah dan aqidah islamiyah yang sahihah Wahia aqidatu ahli sunnati wa jamaah dan dia itu adalah aqidah ahli sunnah wa jamaah karena as-sunnah hiyal islam wal islamu huwa as-sunnah Islam adalah sunnah itu sendiri dan sunnah adalah Islam itu sendiri. Maka akidah Islamnya ya akidahnya ahlus sunnah itu. Karena sebagaimana ucapan Syekhul Islam, ahlus sunnah wal jamaah naqawatul muslimin. Ahlus sunnah wal jamaah adalah apa? Inti kaum muslimin. Itulah Islam yang sebenarnya. Qal kada wasatun baina firaqil ummatil islamiyah. Mereka itu adalah pertengahan di antara pecahan-pecahan eh, sekte-sekte dari umat Islam ini. Kalau sebelumnya membahas masalah Islam dibandingkan dengan yang lain, sekarang yang di tengah-tengah umat Islam sendiri. Fabi babil asma' wa sifat bainal mu'attilah. Maka di dalam masalah asma wa sifat, akidah Islamiyah yang benar dan ahlu sunnah itu apa? Pertengahan di antara mu'attilah. Kelompok yang mengingkari. Mengingkari nama dan sifat atau mengingkari sifat saja atau mengingkari sebagian sifat semua istilahnya adalah mu'attilah al muharrifah yang membuat penyelewengan wa bainal mumassilah dan di antara al mumassilah yaitu kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluk berarti alusunah wa jamaah hum wasatun fi babil eh, ini sudah titik harusnya ya harusnya titik sekarang yang kedua wahum wasatun fi babil wa'id di dalam masalah ancaman, di dalam bab ancaman, ahlu sunnah wal jamaah itu pertengahan bainal khawarij wal mu'tazilah wal murji'ah antara khawarij dan mu'tazilah dan murji'ah kalau khawarij meyakini apa bahwasanya Allah wajib untuk melaksanakan ancamannya maka orang yang pelaku dosa besar itu wajib untuk dimasukkan ke dalam neraka Demikian pula Mu'tazilah mengatakan apa wajib bagi Allah untuk melaksanakan ancamannya. Maka wajib bagi Allah untuk memasukkan pelaku dosa besar ke dalam neraka. Hanya saja Khawarij dan Mu'tazilah berselisih pendapat tentang status orang yang melakukan dosa besar tadi. Kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir. Ketika ditanya apakah dia mukmin, maka Mu'tazilah mengatakan mereka bukan mukmin. Pelaku dosa besar itu bukan mukmin. Terus apa? Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu fi manzilatin bainal manzilatain. Di posisi pertengahan antara iman dengan kufur. Jadi dia bukan mukmin dan juga bukan kafir. Ini kata mereka. Tapi tentunya ini dibantah. Di dalam Al-Qur'an sendiri juga ada bantahannya. Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Allah itu yang menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang mukmin, di antara kalian ada yang kafir. Ini menunjukkan tidak ada nama yang ketiga. Kemudian, bagaimana hukum orang yang sudah masuk di dalam neraka itu? Apakah dia kekal atau tidak? Maka Khawarij dan Mu'tazilah bersatu di dalam pendapat bahwasanya pelaku dosa besar tidak akan keluar dari neraka. Adapun kalau Murji'ah, mereka meyakini bahwasanya apa? seseorang itu kalau dia berbuat dosa besar maka imannya tetap sempurna imannya seperti iman Jibril, mikael dan Israfil padahal para malaikat itu sudah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sempurna selama wallahu alam berapa juta tahun maka orang yang banyak maksiat imannya tetap sama dengan para malaikat tadi ini akidah murjiah dan dosa apapun yang dia kerjakan maka dia tidak akan apa masuk ke dalam neraka dan tidak akan disiksa karena imannya sempurna dan dia pasti masuk surga walaupun melakukan dosa yang yang sebesar-besarnya selama bukan dosa yang berupa apa syirik akbar. Kalau syirik akbar jelas dia bukan muslim. Ini pendapat Murji'ah. Makanya ketika Abu Hanifah ghafarallahu ketika terkenal bahwasanya beliau memiliki akidah irja dikenal sebagai apa? Sebagai murjiatul fuqaha murjiah dari kalangan fukoha. Maka beberapa ulama datang kepada beliau me, apa itu menguji. Di antaranya adalah Hasan bin Soleh bin Hai dan di antaranya juga adalah Sufyan ats dan beberapa ulama yang lain. Ditanya si apa ini tadi Abu Hanifah ditanya bagaimana kalau ada seseorang minum khamr e, kalau seseorang membunuh ayahnya kemudian dia e, memakai tengkorak kepala ayahnya untuk minum khamr kemudian dia menzinai ibunya Abu Hanifah bilang, ya dia mukmin. Maka langsung para ulama itu mengatakan haram bagimu untuk melihat kamu setelah ini. Karena itu adalah akidah murjiah. Yang benar adalah apa? Jelas imannya jatuh, jatuh besar sekali. Cuma kita tidak sampai mengkafirkan, tapi tidak boleh langsung kita katakan dia mukmin. Ini adalah pemutlakan yang tidak benar. Dia masih punya sisa iman, insya Allah, tetapi tidak boleh dia mendapatkan lafaz mukmin semacam itu tidak boleh harus dikasih takyid kata Syekhul Islam mukmin yang dhaiful iman atau mukmin yang eh mukmin bi imanihi wa wa fasiqun bi kabirotihi harusnya demikian nggak boleh langsung diitlakan dia mukmin Kenapa? Karena Rasulullah sendiri sudah meniadakan kemutlakan nama mukmin untuk pelaku dosa besar. La yazni zanihi hina yazni wa huwa mukmin Tidaklah seorang yang berzina ketika berzina itu mukmin. Walayah yasriqu sariqu hina yasriqu wa mukmin. Dan tidaklah orang yang mencuri ketika mencuri itu dia mukmin. Wala yasrabul khamra hina wa huwa mukmin. Dan tidaklah orang yang minum khamr ketika dia minum khamr itu mukmin dan seterusnya dan seterusnya. Menunjukkan apa? Kemutlakan nama iman yaitu mukmin mutlak ini dihilangkan nama itu walaupun dia masih punya apa asal iman maka tidak boleh langsung kita katakan mukmin gitu aja tidak boleh. Tapi mukmin fasik boleh. Atau mukmin yang doiful iman itu boleh. Maka ahlu sunnati jamaah pertengahan dari kelompok-kelompok tadi. Mereka mengatakan bahwasanya murtaki bulu kabirah doiful iman. Pelaku dosa besar adalah apa? Orang yang imannya lemah. Mu'arradun azabillah Dia terancam dengan siksaan Allah. Walam nuhrijuhum min minal muslimin dan kita tidak mengeluarkan mereka dari muslimin. Mereka tetap apa? Tetap Islam. Tetap di kalangan muslimin. Tetapi apa? Ya terancam dengan dosa besar, eh, apa? Terancam dengan siksaan Allah dan tidak dikatakan sebagai orang yang sempurna imannya. Ini akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya demikian. Maka akidah al-sunnah wal memang akidah Islam yang benar. Wafi babil qadar Adapun dalam masalah takdir, wasatun bainal qadariyah wal jabriyah. Pertengahan di antara qadariyah yaitu mungkirul qadar yang mengingkari adanya takdir, wal jabriyah yang berlebihan dalam menetap, menetapkan takdir. Adapun kalau qadariyah yang berlebihan di dalam menetapkan eh, yang yang apa mengingkari takdir ini adalah qadariyah apa? Qadariyah mu'tazilah istilahnya. Qadariyah itu mu'tazilah. Ini yang mengingkari adanya takdir. Berarti sekian ratus dalil yang menyebutkan takdir Allah itu mereka ingkari. Makanya sebagian ulama mengkafirkan orang-orang Qadariyah Mu'tazilah ini. Tapi yang betul apa? Yang betul perlu dirinci. Ada yang sampai tingkat kafir, ada yang sekedar apa? E, sampai tingkat fasik karena kebid'ahannya itu. Adapun kalau Jabriyah mereka mengikuti akidah Jabr, yaitu pemaksaan jadi mereka mengatakan bahwasanya manusia itu adalah kariswi mahabirih, yaitu seperti bulu yang ada di tempat terbangnya angin, yaitu tempat yang di situ angin akan menerbangkan. Maka manusia itu dipaksa, dipaksa untuk minum, dipaksa untuk makan, dipaksa untuk mencuri, dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk melakukan perkara-perkara yang yang apa itu yang selama ini dia kerjakan. Ini kata Jabriyah. Maka ahlu sunnah wal jamaah pertengahan antara itu. Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Limang sya'aminkum ayyastaqim. Barang siapa dari kalian untuk istiqamah, maka silahkan dia istiqamah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya manusia memiliki masyiah, punya kehendak. Tetapi apa? Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menginginkan sesuatu kecuali itu di bawah keinginan Allah bukan dipaksa tetapi apa harus tunduk kepada izin dari Allah kalau Allah mengizinkan nah baru dia bisa mengerjakan apa yang dia inginkan kalau Allah tidak mengizinkan ya nggak nggak dapat itu ada faktor-faktor yang membuat dia gagal tetapi keinginan dia tetap ada keinginan manusia itu tetap ada ini adalah kesimpulan ketika kita membahas masalah takdir yaitu apa kita beriman kepada takdir Allah tetapi kita juga percaya bahwasanya Allah telah memberikan pilihan kepada kita dan diberi e, kita ini diberi kemampuan untuk memilih dan kemampuan untuk berusaha. Hanya terkadang Allah mengizinkan itu terjadi, terkadang Allah mengizinkan yang dia inginkan tadi tidak terjadi pada kenyataannya. Tetapi yang punya keinginan maksiat ya dia dosa. Yang punya keinginan baik walaupun tidak terlaksana maka dia mendapatkan pahala. Tetap dia punya keinginan. Itu tentang masalah apa? Qadariyah dan Jabriyah. Wa fi babis sahabah di dalam masalah sahabat wasatun bainar rafidah wa bainal khawarijin nasibah. Ahlu sunnah wa jamaah pertengahan antara rafidah. Rafidah dari rafat yaitu yang menolak. Menolak siapa? Menolak Abu Bakar dan Umar dikatakan rafidah. Sementara Rafidah tentang masalah sahabat bagaimana mereka mengkafirkan seluruh sahabat kecuali sekitar 14 orang. Alhamdulillah, Rasulullah sendiri terpecah-pecah. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan hanya 7 dan sebagainya. Siapa di antara mereka yang tidak dikafirkan? Kita nggak mengatakan yang dikafirkan, tapi yang tidak dikafirkan, karena hampir semua dikafirkan. Yang tidak dikafirkan adalah apa? Ali, eh, Ali bin Abi Thalib dan juga siapa lagi? Al Husain. Kalau Al Hasan bahwa alam mereka sampai mengkafirkan atau hanya membenci, minimal membenci. Dan juga siapa lagi? Ammar bin Yasir, dan juga Abu Dhar, dan beberapa sahabat yang lain yang setia kepada Ali bin Abi Thalib. Wa bainal khawarij dan pertengahan di antara khawarij karena khawarij mengkafirkan seluruh sahabat secara umum. Secara umum khawarij mengkafirkan seluruh sahabat. Ali dikafirkan, eh, Muawiyah juga dikafirkan. Alasan mereka apa? Karena karena orang yang berperang satu sama lain semuanya kafir. Al-qatil wal maqtul finar. Dan juga karena mereka memakai sabda Rasulullah SAW e, eh, apa itu? La tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan sampai kalian sepeninggalku nanti kembali kafir. Yang mana sebagian memenggal sebagian leher yang lain. Dan eh, memenggal leher sebagian dari yang lain. Kata Khawarij ini menunjukkan orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama apa? Sama-sama kafir di dalam peperangan itu. Berarti seluruh sahabat kafir. Baik dalam perang Siffin ataupun di dalam perang apa? Di dalam perang Jamal. Perang Jamal. Makanya mereka mengatakan lau syahida Aisyatu wa Talha wa Zubair ala baklah ma qabilna minhum. Seandainya Aisyah dan Tolhah dan Zubair itu bersaksi sekedar untuk masalah apa? Masalah sayur menyayur, sayuran, kami tidak akan menerima. Kenapa? Karena mereka semua memang kafir. Karena mereka perang satu sama lain. Semuanya kafir kecuali kami. Intinya adalah itu. <laughs> Padahal mereka ini yang menyebabkan terjadinya apa? Terjadinya peperangan antar sahabat. Rafidah eh apa? Khawarij itu yang menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Apa yang bikin terjadinya perpecahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah? Ah, eh, Muawiyah sudah bagus jihadnya di, di Syam, meluas terus peperangannya itu melawan orang-orang kafir. Tapi kenapa tiba-tiba Muawiyah menentang Ali bin Abi Thalib? Karena apa? Dia mendengar bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh. Kemudian Ali yang naik. Yang membunuh siapa? Orang-orang Khawarij dari ahli Misr. Dan orang Khawarij ini kemudian menyusup ke pasukan Ali. Maka Muawiyah sebagai apa? Sebagai keponakan e, keponakan Utsman, beliau menuntut untuk apa? Kisos. Sementara Ali tidak mengingkari kisos, tetapi apa? Mengatakan kalian harus bayat kepada kami dulu karena kondisi kami lemah. Memang kondisi Ali bin Abi Thalib lemah. Tahu bahwasanya apa pasukannya ini tidak satu. Sementara pasukan Muawiyah itu luar biasa besar. Memang mereka diperbatasan untuk perang fisabilillah. Maka Ali ingin Muawiyah bergabung dulu. Setelah itu apa baru kita akan melakukan melakukan pembersihan. Tetapi Muawiyah mengatakan enggak. Saya tidak akan bayat sampai paman saya ini dibalaskan jarahnya Karena pasukan yang membunuh dia ada di pasukan kamu. Nah, ini memang perbedaan ijtihad. Tetapi yang lebih benar adalah Ali bin Abi Thalib sebagai tansis Rasulullah SAW yang ada di dalam surat eh, di dalam hadis Abi Said Al Khudri itu. Yahruju kharijun ala ummati inda uh, in, uh, inda tanazui ummati akan keluar sekelompok orang ketika umatku itu sedang apa sedang berselisih wayak yaqtaluhum eh, wayak tuluhum adna ini ilal haq dan yang akan membunuh mereka membunuh khawarij itu adalah kelompok yang paling dekat kepada kebenaran ternyata yang Allah muliakan Ali bin Abi Thalib dengan apa perang Nahrawan itu perang melawan apa melawan khawarij menunjukkan memang Ali bin Abi Thalib itu yang benar adapun Muawiyah dapat apa dapat satu pahala dengan ijtihadnya maka apa bukan Ali yang kafir bukan Muawiyah yang kafir tetapi apa? Khawarij ini yang akan memikul dosa puluhan ribu sahabat dan tabiin meninggal dalam perang Siffin. Juga di dalam kisah apa? Perang Jamal. Seperti itu juga. Eh, Khawarij itu yang memecah belah sahabat sehingga terjadi perang dahsyat. Belasan ribu yang meninggal. Mereka yang akan memikul dosanya sebagai anjing neraka dan seterusnya itu. Tapi justru mereka apa mengatakan, kalian perang sendiri, kalian kafir semua. Padahal mereka yang bikin. Nah, disebutkan di sebagian riwayat itu kita dapat faedah dari beberapa ikhwah bahwasanya apa? Ada dua orang kawarib sedang apa? Sedang tawaf di Ka'bah. Yang lain banyak ribuan muslimin sedang tawaf juga haji. Kemudian kawarib yang satu bilang sama temennya, tahu nggak kamu? Surga itu hanya untuk kita berdua, mereka semua dalam neraka. Iya, surga itu Allah ciptakan hanya untuk kita berdua. Nah, terus orang ini mengatakan surga yang seluas langit dan bumi hanya untuk kita berdua? Iya, sudah untuk kamu aja lah. Aku nggak mau ikut agama kamu juga Nah, akhirnya temannya malah tobat sendiri. <laughs> Dia akan heran mau sok sih seluas itu hanya untuk kita berdua. Salah ini. Memang terlalu apa? Terlalu percaya diri khawarij itu. Semuanya masuk neraka kecuali kita. Nah, kita sendiri nggak nggak merasa yakin diri kita ini termasuk yang selamat sampai Allah mendatangkan jaminan setelah kita mati. Kita nggak tahu kita nanti seperti apa nggak tahu. Tahu gitu. Adapun nasibah adalah kelompok yang membenci ahlul bait yang membenci Ali bin Abi Thalib dan seluruh yang bersama Ali bin Abi Thalib membenci para para apa para ummahatul mukminin. Secara umum demikian. Adapun sebagian tidak membenci ummahatul mukminin. Tetapi intinya adalah apa? Ahlul bait, membenci ahlul bait. Karena apa? Mereka Nasibah ini berlebihan di dalam membela Muawiyah dan Utsman. Memang yang berlebihan ini yang masuk kepada bid'ah sebenarnya. Tayyib ilahuna wallahu taala a'lam. Di zaman sahabat itu siapa yang Nasibah ke kepala ketua-ketuanya? Maksudnya tokoh-tokoh ya bukan bukan sahabat sih, tapi yang terkenal sebagai tokoh Nasibah itu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hmm. Dan juga yang disebutkan masuk dalam situ ya Marwan Marwan karena dia yang Marwan Ibnul Hakam karena dia yang suka mencaci maki Ali bin Abi Thalib karena memang perbedaan politik kan. Hmm. Marwan mendukung Bani Umayyah, mendukung mendukung Utsman dan dan siapa itu Muawiyah dan dan anak-anak yang terus di bawahnya itu. Jadi nasibah ini banyak pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Nah, iya. Zaman Bani Umayyah sampai zaman Bani Abbasiyah. Sampai-sampai hmm. dalam case-nya siapa itu? Case-nya Imam Ahmad bin Su'ad An-Nasai ketika beliau sampai ke Syam, beliau lihat ternyata banyak orang-orang <clears throat> jadi nasibi, memusuhi ahlul bait. Maka beliau membuat apa? Membuat kitab khusus tentang uh, apa itu manaqibu Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian beliau ada orang dari di situ yang bilang, "Tolong bikin juga manaqib Muawiyah." Maka dia mengatakan, "Gimana aku bikin manaqib Muawiyah? Apa manaqib dia?" Rasulullah sudah menyatakan dia itu terlalu banyak makan. Wah langsung marah orang-orang. Hmm. Akhirnya Imam Nasai dikeroyok di dalam masjid itu. Dalam keadaan sudah amat lemah, beliau minta agar orang-orang orang-orang yang mau menolong beliau untuk membawa ke Mekah saja. Tapi di tengah jalan beliau meninggal. Nah, makanya sebagian orang menuduh beliau ini apa itu? E, Syiah. Malah mencaci maki Utsman. Eh apa Muawiyah. Itu <laughs> dulu sahabat. Hah? Dulu siapa Al Hajat dengan Marwan? ya Hajat dia dia cowok kemudian dia bukan sahabat, tapi dia berjumpa dengan para sahabat. Hajat bin Yusuf yang terlalu kejam itu. Udah oh, kejam tuh ya. Iya, yang kejam oh. luar biasa itu. <laughs> yang jahat bunuh semua. Iya. Siapa itu Marwan? Kalau Marwan dia masih hormat pada para ulama, hormat pada Abu eh, Abu Hurairah, hormat pada eh, siapa itu lagi namanya? Pada Hmm, Abu Sa'id Al Khudri. Dia hormat dan dia suka menghidupkan sunnah, tetapi juga ya, dia ikut-ikut itu, ikut ikut bid'ahnya Bani Umayyah masalah membenci ahlul bait dan membuat beberapa bid'ah. Ini hmm. seperti keumuman raja-raja. Hmm. Ada yang mengatakan dia sahabi, yang betul dia bukan sahabi. Cuma memang dia terkadang meriwayatkan, meriwayatkan langsung kalau Rasulullah, tapi dia bukan sahabi riwayatnya makrun dengan riwayatnya siapa? Miswar bin Makramah. kalau Miswar bin Makramah memang sahabi anak sahabi. Sahabi anak sahabi.